Sebab untuk memurnikan tauhid dan membersihkannya, mentahkiknya, kembali kepada tiga perkara. Yang pertama yaitu dengan cara meninggalkan syirik. Apakah syirik yang akbar ataukah syirik yang asgar? Syirik besar dan syirik yang kecil ataukah syirik khafi? Kemudian yang kedua yaitu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan beda dengan berbagai macamnya. Yang ketiga adalah tarkul ma'asi. Meninggalkan berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat. Maka barang siapa yang meninggalkan ketiga perkara ini, maka sungguh dia telah memurnikan dan mentahkik tauhidnya karena ketiga perkara tersebut merupakan lawan dari tauhid itu. Ada di antara tiga perkara ini yang kalau kemudian seseorang mengamalkannya, maka menyebabkan batalnya tauhidnya, batalnya keimanannya. Sehingga dia keluar dari tauhid menjadi kafir, musyrik. Dan ada pula dari ketiga perkara ini yang kalau seseorang terjatuh padanya, maka tidak sampai menyebabkan batalnya tauhid akan tetapi mengurangi keimanannya dan mencampuri keimanannya dengan kotoran-kotoran dan noda kemaksiatan dan para ulama menyebutkan bahwa untuk memurnikan tauhid maka ada dua tingkatan dalam hal ini ada tingkatan yang hukumnya wajib yaitu apa-apa yang wajib untuk ditinggalkan dari ketiga perkara tersebut. Ada pula tingkatan yang mustahabbah. Ada pula tingkatan yang tingkat yang kedudukannya mustahabbah. Disukai seseorang untuk meninggalkannya dan ini berbeda-beda antara kaum ahlu tauhid dengan ahlu tauhid yang lain. Yang jelas tujuannya agar kemudian tidak ada di dalam hatinya sesuatu yang tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertawajuh kepada Allah, maka dia bertawajuh dengan tawajuh yang sempurna. Sehingga dia berusaha untuk meninggalkan sekecil apapun yang dikhawatirkan akan mendatangkan madarah bagi dia di akhirat kelak. Nah, ataukah tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Itulah yang disebut dengan sikap zuhud dan sikap wara. Ya, atau yang ditakbir oleh sebagian para ulama ayat rukam mala ba'sa bihi hadaran mimma bihi yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak mengapa tidak dikenakan dosa apabila dia mengamalkannya tapi dia tetap meninggalkannya karena khawatir jangan sampai membuat masalah di akhirat jangan sampai mendatangkan kemudaratan. Maka mentahkik tauhid yaitu membenarkan syahadatain dan memurnikannya dari segala perkara-perkara yang akan mengurangi atau membatalkan tauhid tersebut. Sehingga beliau menyatakan bahwa barang siapa yang mentahkik tauhidnya memurnikan tauhidnya dari ketiga macam itu tadi, dakhalal jannata bighairi hisabin. Maka dia masuk ke dalam surga dengan tanpa dihisap. Tidak akan diperhitungkan lagi amalnya. Kalau tidak dihisap ya tentunya tidak diazab pula, tidak disiksa pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, وقول الله تعالى dan firman Allah Subhanahu wa taala Inna Ibrahim Sesungguhnya Ibrahim itu yakni Nabi Ibrahim alaihissalam kana ummatan qanitan lillahi hanifa adalah beliau seorang ummah. Telah terdahulu penjelasan tentang makna ummah. Pada bab yang pertama dalam kitab Tauhid. Bahwa ummah di dalam nas-nas Al-Quran memiliki beberapa makna. Di antaranya apa ya akhi? Saleh. Ah? Apa? Mat. Sama. Ah? Seluruh kaum. Dua. Imam tiga. Mila keempat. Zaman. Yang pertama tadi Taifah sekolongan manusia. Jadi di dalam Al-Quranul Karim yang dimaksud dengan umat ada empat macam. Ya, terkadang berarti ta'ifatun minan nas. Sekelompok dari manusia, terkadang berarti imam, terkadang berarti millah. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada di atas satu agama dan juga terkadang berarti zaman wadakara ada ummah. Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan kata ummah adalah imam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam beliau adalah ummah Beliau adalah sesosok imam. Sendirinya beliau. Akan tetapi beliau dijuluki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ummah. Disebabkan karena istiqomahnya beliau di atas tauhid. Dan jauh berlepas diri dari syirik Ah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah ini, "Inna Ibrahim kana ummah" ay li alla yastauhisha salikut tariq min qillati salikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah umat. Yaitu agar kemudian jangan merasa ngeri. Jangan merasa sempit hati. Ya, orang-orang yang menempuh jalan kebenaran ini karena sedikitnya orang-orang berjalan di atasnya. Jangan karena sedikit orang yang berjalan kemudian kita tinggalkan agama Allah ini. Sebab satu orang yang berada di atas tauhid yang istiqamah di atasnya maka dia itu menduduki kedudukan ummah. Ya, seakan-akan dia umat yang banyak. Nah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam diberikan gelar oleh Allah dengan ummah agar seorang mukmin itu terbiasa untuk senantiasa berada di atas al-haq senantiasa berada di atas al-kitab wa Sunnah, di atas kebenaran, dimanapun Al-Quran dan As-Sunnah itu membawa dia dan mengiringnya, Sebab seorang yang tidak memiliki zabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala kapan dia ditinggalkan oleh kaumnya ataukah sedikit pengikutnya maka dia merasa sempit hati merasa sempit dadanya. Sehingga yang dia cari adalah banyaknya umat, banyaknya pengikut. Siapa yang paling banyak pengikutnya maka dia ke sana. Tergantung kemana arah angin, mana yang kuat. Ini bukan sifat ahli hak. Bukan sifat orang yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam karena ummatan beliau adalah seorang ummah qanitan lillah. Qanit itu dari kata al khunut yang maknanya adalah dawamu ta'ah. Terus menerus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan yaitu yang kembali kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itulah sifatnya Ibrahim alaihissalam dan ajaran beliau. Walam yakum minal musyrikin. Dan beliau tidaklah termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Ya. Sifat Ibrahim alaihissalam Allah nyatakan dia sebagai ummah agar kemudian ahlul hak tidak merasa rendah, tidak merasa hina karena sedikitnya orang-orang mengikutinya. Qanitan lillah, tunduk kepada Allah. Tidak tunduk kepada raja-raja. Tidak tunduk pada para saudagar-saudagar tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanifan yaitu lurus. Tidak bengkok kanan dan tidak pula bengkok ke kiri. Naam. Sebab seorang yang berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala maka dia menjadikan patokan agamanya sebagai patokan dalam berwala dan berbarok. Yang mengingkari tauhid maka dia berlepas diri. Dan yang berada di atas tauhid maka mereka bersikap loyal. Walam yakum minal musyrikin dan Ibrahim alaihissalam tidak termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Sehingga tidak ada hujah bagi Yahud wan Nasara ketika mereka mengklaim diri mereka masing-masing yang berhak untuk memiliki Ibrahim. Alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang muwahhid. Seorang yang bertauhid. Wahid. Naam. Seorang yang senantiasa berada di atas agama Allah Azza wa Jal. Ayat ini membantah mereka-mereka yang merasa dirinya memiliki Ibrahim. Padahal Ibrahim alaihissalam bukan Yahud, bukan Nasrani. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyah. Walakin kana Anifan muslima walam yaku minal musyrikin wa makana minal musyrikin Yahudi dan Nasrani Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani akan tetapi beliau adalah seorang muslim yang condong kepada tauhid dan tidak termasuk dari kalangan kaum musyrikin Wa qala dan Allah Azza wa Jal juga berfirman walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka terhadap Rob mereka senantiasa tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ayat ini ketika Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin bahwa di antara sifatnya mereka senantiasa condong kepada tauhid Naam jauh dari syirik, syirik akbar dan syirik asgar. Maka seorang yang ingin menyempurnakan agamanya, hendaklah dia membersihkannya dari berbagai macam kotoran ya ikhwan. Kotoran tauh, kotoran syirik, kotoran mengagungkan selain dari Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian tunduk kepadanya sebagaimana tunduknya kepada Allah. Demikian pula dia harus membersihkan tauhidnya dari bid'ah, dari ma'asi. Sebab dengan demikian dia akan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Husain ibn Abdurrahman dari Husain bin Abdurrahman huwa Sulami. Naam, termasuk di kalangan tabi'ut tabi'in Abu Hudzail Al-Kufi, thiqah. Naam. Ketika beliau meninggal, beliau berumur 93 tahun. Qala beliau berkata kuntu inda Sa'id ibn Jubair Aku dahulu berada di dekatnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini termasuk murid Abdullah bin Abbas. Naam. Namun beliau tidak meriwayatkan secara langsung dari banyak dari kalangan para sahabat. Ya, Apabila beliau meriwayatkan dari Aisyah, riwayatnya terputus. Juga tatkala beliau meriwayatkan dari Abu Musa, beliau tidak mendengarkan langsung dari Abu Musa. Dan beliau termasuk ulama yang meninggal di tangan penguasa zalim Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kata beliau, kun aku berada di dekat Sa'id bin Jubair, faqala. Lalu Sa'id bin Jubair pun mengatakan, ayyukum ra'al kaukab. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang? Alladzin qaddal barihata yang jatuh semalam. Siapa di antara kalian yang melihat ada jatuh bintang pada malam hari? Fakultu ana. Maka aku pun menjawab aku. Ya. Ya ini kata Husain bin Ibn Abdurrahman. Aku melihat. Thumma lalu aku pun mengatakan ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah bahwa pada waktu itu aku dalam keadaan tidak melaksanakan solat. Nah, maka di sini menunjukkan kejujuran para sahabat. Jauhnya amalan mereka dari sikap arya, sikap asumah, ingin mendapatkan pujian dari orang lain pada malam hari. Naam dia tetap menyatakan bahwa aku dalam keadaan tidak melaksanakan sholat pada waktu itu. Kalau orang-orang yang ingin mendapatkan pujian, yang ingin mendapatkan ketenaran, maka dia selalu merasa kenyang dengan apa-apa yang dia tidak miliki. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi bayzur. Dia mengatakan saya begini-begini padahal tidak begitu dia. Tadi malam saya sholat sekian rokat padahal tidak demikian dia. Nah. Jangan ya kuat. Rasulullah SAW menyatakan orang yang merasa kenyang, merasa memiliki sesuatu yang dia tidak dibelikan seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Saya menghafal ini, ini, ini, padahal dia tidak menghafalnya. Nah, saya mengetahui il ilmu itu dan ini, padahal dia tidak memilikinya tapi dibangga-banggakan. Selalunya mengangkat-ngangkat diri, ha anadha, ha anadha. Inilah saya dan inilah saya. Nah, lihat ini bagaimana ilmu salaf dan bagaimana keadaan para ulama salaf, tawadhu'nya mereka mengabarkan apa yang sebenarnya Ama ini lam akun fi solatin. Pada waktu itu aku dalam keadaan tidak melaksanakan solat. Dijelaskan. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa dia, Masya Allah. Ya. Tadi malam dia demikian solatnya. Padahal tidak demikian pada hakikatnya. Walakin niludik tuh, tapi pada waktu itu ketika aku melihat bintang itu, aku dalam keadaan disengat Ya. Ludiqtu dari laduk Terkena racun serangga. Ya. Apakah mungkin disengat kala jengking atau semacamnya. Nah. Kala lalu kemudian Sa'id bin Jubair berkata padanya, Fama sona'ta lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat itu? Apa yang kamu kerjakan? irtaka itu. Aku pun menjawab, aku sedang merukyah, aku pun merukyah diriku. Nah, aku merukyah diriku. Nah, kala lalu kemudian kata Said bin Jubair, "Fama hamalaka ala dhalik apa yang membuatmu mengerjakan hal itu?" yakni mengapa engkau merukyah? Apa alasanmu, apa dalilmu? Maka di sini menunjukkan bahwa seseorang boleh bertanya kepada orang lain tatkala dia mengamalkan satu amalan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan dia tidak mengetahui dalilnya ditanyakan apa alasanmu mengamalkan ini kenapa ketika kamu mengamalkan ini kamu demikian dan demikian gerakanmu apa dalilnya ya ada seorang melakukan satu amalan yang kita tidak mengetahui dalilnya tanya mahamalaka ala dhalik apa yang membawamu untuk melakukan amalan tersebut nah kalau dia mengatakan ya perasaan saya menyangka itu benar ya, tidak cukup kan mesti dengan dalil bil hujjah wal burhan Qultu lalu aku pun menjawab hadithun haddatsanahu Sya'bi. Aku melakukan amalan ruqyah ini karena mendengarkan hadis yang asy yaitu Amr bin Syarahil telah memberitakan kepadaku. Ya telah memberitakan padaku satu riwayat. Lihat, ketika mereka ditanya maka jawabannya adalah riwayat. Jawabannya adalah hujah hadis. Apa dalilmu? Kalau lalu Sa'id bertanya lagi, "Wa ma haddathakum? Apa yang Syabi kabarkan pada kalian? Kultu kata beliau haddatsana telah memberitakan kepada kami Asy'abi an Buraidah bin Husayb dari Buraidah Ibnul Husayb anahu kala bahwasanya beliau mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Nah. Tidak ada ruqyah. Ya, ini perkataan Al-Buraidah ya. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari perkataan Buraidah. Ibnul Husayb seorang sahabi Al-Aslami tidak ada ruqyah, tidak ada pengobatan ruqyah illa min ainin kecuali apabila seorang terkena penyakit ain. Ya. Ain. Penyakit yang disebabkan karena hasad seseorang. Ada orang si A hasad kepada si B. Lalu kemudian si B ini karena dia memiliki kelebihan maka si A pun memberikan pujian kepadanya tanpa mengucapkan masya Allah, tabarakallah, ya. Dan memang uh, memberikan pujian tersebut karena hasad, ya. Seperti misalnya dia mengatakan, wah Alangkah kuatnya kamu ya. Alangkah kuatnya orang itu. Ya. Hasad. Nah, kata Rasulullah SAW, "Lau kana syai'un sabaqahul qadar la sabaqathul ain." Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, tentunya ain ini akan mendahuluinya. Ya. Dan seorang terkena ain bisa-bisa nah mungkin e, tenaganya tiba-tiba hilang, tiba-tiba jatuh pingsan. Nah, maka tidak ada rukyah yang diperbolehkan kecuali disebabkan karena ain ya au humatin au humah yang dimaksud homa yaitu racun serang, racun kalajengking dan yang semisalnya. Tidak ada rukyah kecuali dari ain karena terkena ain atau homa. Nah, nah karena beliau terkena homa karena disengat maka beliau pun merukyah dirinya. Begitu. Jadi beliau mengamalkan karena ilmu. Dari perkataan sahabi ini menunjukkan bahwa para ulama salaf mereka masih saja menjadikan perkataan para sahabat itu sebagai dalil ketika tidak ada yang menyelisihi. Qala maka berkata Sa'id bin Jubair qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah baik orang yang mengamalkan ya dia berhenti kepada apa yang telah dia dengarkan nah, ini dia terfokus kepada amalan ketika dia mengetahui dalilnya begitu telah baik orang yang demikian ketika ada dalil yang sampai kepada dia dia amalkan ketika ada hujah yang sampai kepada dia dia berusaha untuk menghidupkannya maka ini pujian Sa'id bin Jubair kepada Husain. Walakin akan tetapi haddatsan Ibnu Abbasin telah memberitakan pada kami Abdullah Ibnu Abbas. Maksud Sa'id bin Jubair membacakan hadis Abdullah bin Abbas ini untuk menjelaskan kepada Husain bin Abdurrahman ya tentang permasalahan ruqyah. Tentang permasalahan ruqyah. Karena uh, Husain bin Abdurrahman ketika beliau meruqyah lalu beliau membawakan riwayatnya Buraidah Ibnul Husayb dari perkataan beliau. Nah, kemudian Said bin Jubair ingin memberikan faidah bahwa ada di antara rukyah tersebut yang boleh akan tetapi bagi orang-orang yang meminta untuk dirukyah ya akan mengurangi satu keutamaan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas ini. Tatkala mereka sakit, mereka tidak meminta untuk dirukyah insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam bisawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah. Wa insyaallah ya ikhwan uh, Qatrun nadadab nabda min syahri Ramadan Ya jam 10 pagi Adapun Moyasar insyaallah Ustaz Muallim yang akan mengajar juga pada bulan Ramadan juga jam 10 pagi ya di rumah beliau ya adapun kotrun nada mungkin ya di di sini mungkin juga di lantai dua ini di atas ya nah insyaallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta